Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah <clears throat> Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين Al-Usul Al-Thalath Sekarang halaman ke-20 insyaAllah Ya enggak? Kita mulai halaman ke-20 insyaAllah Al-Usul Al-Thalath Yaitu asas-asas yang jumlahnya ada ada tiga <clears throat> فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك فمaka إذا جك قيل لك dikatakan padamu Maka jika ada seseorang berkata kepada kamu, baik itu dari orang kafir, orang musyrik ataupun orang Islam. Baik itu anak kecil yang bertanya kepada kita. Mal usul thalathah. Apakah asas-asas atau pondasi yang uh, tiga pondasi allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Atau ketika apa sih asas-asas yang harus diketahui oleh manusia secara umum? Di sini disebutkan alal insan. Insan berarti um manusia, bukan terbatas pada kaum muslimin saja. Jadi apa yang sebenarnya wajib untuk diketahui oleh insan, manusia. Bahkan sebenarnya untuk jin juga. Fakul ma'rifatul abdi rabbahu Pengetahuan hamba akan Robnya Pengetahuan hamba akan penciptanya Di sini berarti Tauhid <clears throat> Mengetahui hamba akan uh, Robnya Di dalamnya ada unsur Tauhid Rububiyah Nah hasil dari mengetahui Rob adalah penghambaan oleh karena itu al-abd di sini berarti apa? Abd ibadah, berarti tauhid uluhiyah, ya kan? Tadi ada rabb, ma'rifatul abdi rabbahu, tauhid rububiyah. Kemudian abd tauhid uluhiyah. Dan ma'rifah di sini di antara uh, kesimpulan ulama tauhid terbagi menjadi dua yaitu tauhid al-ilm atau ma'rifah dan juga ada tauhid al-talab Tauhid ma'rifah itu mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan mengetahui atau pengetahuan seorang hamba akan Robnya itu mencakup tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu di sini disebut al-abd. Beliau sifati al-abd di sini. Wadinahu dan mengetahui apa? Dini, agamanya. Dan dalil mengetahui agamanya bahwasanya agama Allah adalah Islam adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa nabiyahu dan yang ketiga adalah asas ketiga adalah nabinya. <clears throat> Yang pertama ini dari Syekh Ma'rifatul Abdi Rabbahu. Taksim atau klasifikasi ini dari beliau. Syekh Abdullah. Kemudian matan berikutnya dari Syekh Muhammad, Syekh Muhammad. Fa in qila laka man rabbuk. Sekarang jika dikatakan terhadapmu man rabbuk, siapakah Rob kamu? Siapakah pencipta kamu? Fakul Fa artinya maka. kul katakanlah. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Rabbi atau Tuhanku boleh nggak Allah Subhanahu wa taala kita sebut Tuhan? Hah? Kita sebut Tuhan boleh nggak? Boleh nggak? Bang siapa? Anak lupa aja namanya. Nama asli lupa. Bang Antum, ha? boleh atau tidak? Boleh. Boleh insya Allah. Tuhan, Tuhan Allah adalah Tuhan kita ya. Ya udah, boleh. <clears throat> Jadi beda antara Tuhan dan Tuhan kan? Dan Tuhan dan Tuhan, dua-duanya artinya dalam bahasa Arab bisa bermakna Sayyid. Fa huwa as ya kan? Dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Sayyid. Tapi Sayyid kesayidan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan kesayidan makhluknya di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid walad Tuhanku adalah Allah Alladzi rabbani alladzi yang rabbani di sini ada dua uh, kalimat atau dua kata Robba dan ni Robba maknanya adalah memelihara seperti Rob Rob yang memelihara kan kemudian yang menciptakan juga dan lain-lain yang menciptakanku yang memelihara aku wa Robba jami'al alamin bi ni'matihi dan memelihara jami' seluruh ala alamin alam semesta bini'matihi dengan nikmat dengan nikmatnya wa huwa ma'budi dan dia adalah ma'bud berarti objek dari abada ya'budu abdan abidun ma'budun ma'bud yang disembah berarti sembahan ya kan dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbi Allah adalah sesembahanku ya Laisa li ma'budun siwah Atau siwahu Laisa bukan atau tidak Tidak ada li Bagiku Bagiku tidak ada ma'bud Apa tadi arti ma'bud? Sesembahan Tidak ada bagiku yang disembah siwahu selain dia Rabb Azza wa Jalla Wa dalil dalilnya adalah qauluhu ta'ala perkataan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji. Alif lam di sini artinya alif lam istighraqiyah, maknanya segala. Segala macam pujian lillah untuk Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah rabbil alamin. Wa kullu ma siwallahi alam. Apa artinya wa kullu ma siwallahi alam? Silakan dijawab. Silakan. Dan setiap apa yang selain Allah adalah alam, alam semesta. Oleh karena itu disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb bagi selain Allah, alam semesta. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Waalaikumsalam dan aku adalah satu min dzalikal alam dari alam tersebut ya kan dan aku adalah satu dari alam tersebut la lala, la anak kita kita manusia saya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kan kita artikan kalau misal Allah berkata anak kita artikan saya itu tidak pantas ya jadi artikan aku untuk Allah Subhanahu wa taala ngerti nggak karena saya kan asalnya sahaya kan? hamba hamba sahaya ya nggak ah di sini bisa saya bisa aku karena saya dan aku itu cocok kalau kita ke, uh, peruntukan manusia saya dan aku ya. karena aku itu ada sedikit ketinggian ya, kalau untuk aku dibandingkan dengan saya. Saya seperti merendahan. Kalau misalnya kita di Jakarta formalitas, saya tuh seperti formal, resmi dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya asalnya dari sahaya. <clears throat> Adapun kalau untuk eh, Allah Subhanahu wa taala ketika dia berkata ana misalnya kita terjemahkan aku bukan saya. Adapun hamba di hadapan Allah kita terjemahkan saya bukan aku oleh karena itu di Jawa juga kan kalau misalnya aku itu informal dan untuk sebaya saja. Nggak mungkin seorang anak muda bilang ke orang yang sudah kakek-kakek aku, ya kan? Kasar. Begitu juga dengan hamba terhadap rajanya misalnya. Nggak mungkin hamba bilang aku, kemudian rajanya bilang saya. Nggak, kebalik itu namanya. Oke, okay? itu asalnya kayak gitu. Kemudian halaman berikutnya langsung. Qauluhu yang paling pertama. Qauluhu wa dalilu qauluhu ta'ala. Perkataan Syekh Muhammad dan dalilnya ada perkataan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Al Alamin Walhamd Apa arti Alhamd Indonesia nya Pak Hamd Hah? Memuji Nah, di sini tidak sekadar memuji saja, melainkan ada kaitan dengan sifat-sifat pujian, sifat-sifat pemujian tertentu seperti ini. Alhamd itu adalah huwa al-i'tiraf lil mahmud lil mahmud batihi wa ta'zimihi. Alhamd adalah al-i'tiraf. Waktu itu al-i'tiraf artinya apa? Kuan, ahsan. Lil mahmud li untuk al-mahmud. Siapa al-mahmud? Apa maksudnya al-mahmud artinya apa? Yang dipuji ya pengakuan terhadap yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala bi sifatil kamali oh, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Berarti kita mengakui Allah yang kita puji itu dengan sifat-sifat kesempurnaan ma'a. Ah, harus ada ma'anya. Dengan mahabbatihi apa mahabbah waktu kemarin ini kecintaan terhadapnya wa ta'zimihi dan pengagungan terhadapnya oleh karena itu jika seseorang uh, memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya cinta terhadapnya dan juga pengagungan sebenarnya dia belum merealisasikan hakikat dari alhamd meskipun dia mengatakan alhamdulillah ya kan? Berapa? Gimana kabar anak antum? Alhamdulillah sehat. Tapi tidak ada di dalamnya tidak ada unsur uh, penghayatan, pemujian, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu belum uh, dikatakan sebagai pujian yang hakiki. <clears throat> Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui makna-makna hal seperti ini. Wa dan perkataannya Rabbul atau Rabbil Rabbil Alamin itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin Adalah khaliquhum Wa mudabbiru syu'unihim Al-mutasarrifu bi ahwalihim wa arzaqihim Khaliquhum artinya adalah apa? Khaliq Pencipta mereka Hum di sini kembali ke ala alamin Terjamak di dalamnya manusia, jin, pepohonan, batuan, tumbuhan dan sebagainya. Wa mudabbiru syu'unihim. Mudabbir itu yang mengatur. Pengatur syu'un. Kalau biasanya di jam'iyah atau di kuliah kuliahan, kampus dan di sekolahan ada bagian syu'un at-tullab. Syu'un at-tullab itu yang mengurusi tentang Eh, pelanggaran eh, para murid, para santri, pelanggarannya kayak gimana, kemudian pokoknya tentang para santri, kesantrian, syu'unit tulab itu kesantrian kalau di pesantren biasanya. Artinya adalah urusan perkara. Berarti biru syu'unihim yang mengatur urusan-urusan mereka semua, yaitu al-alamin. Perkara mereka detail ataupun global itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrifu bi ahwalihim wa arzaqihim. Kalau misalnya manusia ya tasarruf, tasarruf ya tasarrufu al-insanun itu berarti bertingkah, berperilaku. Jadi al-mutasarrifu itu yang berbuat bi ahwalihim dengan keadaan-keadaan mereka. Jadi intinya atau hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan mereka berkeadaan seperti itu. Seperti dedaunan yang berterbangan disebabkan angin-angin. Nah, ini Allah yang mutasarrifnya. Dengan keadaan seperti itu, warzaqihim. Setelah keadaan <clears throat> karena keadaan itu tidak ahwal itu masih umum sekali. Sedangkan arzak itu apa yang didapatkan. Beda keadaan dengan rizki. Keadaan seseorang itu mencakup apa saja antum bisa ngapain itu adalah keadaan. Misalnya kondisi antum sakit, sehat dan sebagainya itu keadaan. Adapun rezeki lebih khusus lagi karena rezeki itu apa yang didapatkan dari manusia atau jin atau hewan dari manfaat-manfaat. Untuk manfaat dan maslahat mereka. Itu rezeki. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." apalagi selain uh, apa diterjemahkannya gimana gini? Gimana terjemahkan Indonesia aja? Yang punya Al-Quran uh, di ini silakan terjemahkan. Saya belum berani menerjemahkan ala lahul kholku. Maksudnya ala di sini diterjemahkan apa Indonesia? Saya belum berani menerjemahkan. Taib. Wa qawluhu <clears throat> itu di surat ya di surat Al-A'raf ya wa qawluhu wa kullu ma siwallahi alam yang atau seluruh atau semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Alam adalah semesta, semesta adalah alam, ya kan? <clears throat> Tapi alam itu ada uh, unsur atau dari bahasa Arabnya dan perlu kita ketahui apa itu alam. Dalam bahasa Arab kenapa disebut alam? Sehingga ketika terbit atau terlintas kata atau istilah alam semesta atau semesta alam, di sana di kata alam tersebut kita mendapatkan nilai atau value ke tauhid rububiyah. Nah, dikatakan fayuqal maka dikatakan alamul insani yaitu alam insan wa alamul hayawan, alam hewan, hewan ini lebih umum daripada insan karena insan sejatinya adalah hewan. Wa alamun nabat dan alam tumbuhan. Dan juga ada lainnya, alamul jin misalnya, alamul malaikah misalnya. Ada yang lain. Nah, kemudian di sini faedahnya ada. Wa summiyal alamu alaman. Summiya dinamakan. Am li'annahu alamatun ala khaliqihi wa mujidihi wa malikihi. Kenapa alam dinamakan alam? Kalau kita tahu uh, tahu uh, alamat alamat bahasa dari bahasa apa alamat? Dari bahasa Arab. Address kan alamat kita kan, alamat, ha? Kalau misalnya disebut dalam bahasa Arab itu alamatus sa'ah artinya apa? Alamatus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Berarti alamah tanda-tanda. Address alamat tanda-tanda ya kan? Nah, sekarang alamah itu tanda-tanda. Kenapa alam disebut alam? Karena alam adalah tanda-tanda siapa? yang menciptakannya. Ngerti gak? Alam dinamakan alam karena dia adalah alamat penciptanya. Ngerti? Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat alam itu artinya apa sih? Apakah alam itu penyanyi dangdut misalnya? <laughs> Atau yang lainnya? Alam ini apa artinya? Alam itu berasal dari bahasa Arab, ya kan? alamul jin, alamul ins, alamul hayawan, alamun nabat yang mana alam maknanya terkandung di dalamnya makna lain yaitu makna tanda-tanda. Berarti alam jin adalah uh, keadaan jin yang mana keadaan tersebut adalah tanda-tanda penciptanya. Setelah ini kita akan membaca ayat-ayat atau beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat kauniyah. Insyaallah. Faida. Oleh karena itu ada syair uh, ada seorang uh, eh, ada sebuah syair. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Wa fi kulli syai'in dan terhadap atau pada segala sesuatu lahu ayat. Baginya ada ayat. Ayat itu secara bahasa artinya alamat. Ya. Ayat secara bahasa artinya alamah. Alamah artinya apa? Tanda. Berarti ayat-ayat Allah artinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat cinta artinya tanda-tanda cinta. Itu. Ya iya benar ayat-ayat cinta ini tanda-tanda cinta sebenarnya. Bukan berarti ayat-ayat ini. Kalau Salman Rusdi ayat-ayat setan artinya apa? Tanda-tanda kesetanan. Nah, gitu. Uh, ya, begitu. Dan di setiap sesuatu itu memiliki ayat. Tadullu ala annahu wahid. Yang menunjukkan bahwasanya dia itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Katakanlah dia adalah yang Maha Satu. Allahu Samad, kepada Allah lah segala hal itu bergantung padanya. Ya kan? Makanya kita lihat batuan, batu, tumbuhan dan sebagainya itu sebenarnya menunjuk di sana tuh terdapat ayat. Ayat yang tidak tertulis, tidak termaktub. Namun terimankan oleh orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang yang beriman melihat suatu fenomena atau hal yang kecil biasa itu, dia akan senantiasa ingat siapa penciptanya. Tapi kalau orang yang kafir atau yang tidak pernah ingat Robnya itu walaupun ada fenomena banjir sekalipun yang diingat adalah hartanya. Dan yang paling diingat adalah TV-nya, takutnya kebanjiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, "Fa idza qila laka fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka?" Jika dikatakan kepadamu, "Bima 'arafta rabbaka?" Bi dengan ma apa? Dengan apa 'arafta rabbaka? Dengan apa kamu mengetahui Rabb kamu? Jawabannya apa? Fakul katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi. Nah, dua itu. Kalau kita tanya orang Nasrani, kamu tahu siapa mencipta kamu dari mana? Enggak entah apa mereka jawaban mereka nggak tahu lah. Mikir langsung dengan nalar mereka. Kalau kita jawabnya dengan dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah saya melihat kamu wahai orang Kristen, saya semakin yakin bahwasanya Allah pencipta kita semua. Karena orang-orang seperti kamu ya ada di surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Ya kayak kamu ini. <laughs> Tapi jangan kayak gitu ya. Wa min ayatihi dan di antara ayat-ayatnya al-lail malam wan nahar lawannya siang wasyams uh, apa? Matahari wal qamar bulan wa min makhluqatihi as-samawat as-sab' dan di antara tadi apa tadi ayat-ayatnya kan kok ini kok ayat-ayatnya lail nahar syams qamar kenapa enggak ayat-ayat ini sih apa ayat-ayat Al-Qur'an kenapa Kan udah ada ayat-ayat Al-Quran, kenapa kok pakai ayat-ayat semacam ayat kaunia Karena ayat kaunia itu selaras untuk seluruh nalar manusia dan diterima untuk semuanya. Kecuali orang-orang ateis yang mana mereka sebenarnya berdusta pada diri mereka sendiri suatu ketika nanti akan menyadarinya. Oleh karena kalau kita lihat uh, <clears throat> kita tawarkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau hadis, ya orang-orang kafir nggak bakal terima. Ya itu menurut kamu, kebenaran itu menurut kamu, relatif kebenaran itu. Nah, bagaimana kita mencari kebenaran yang mujma' alaih, yang diijma'kan oleh manusia berakal? Silakan, tafadhol. Loh. Antum bukannya di Libya? Nanti. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sip, sip. Duduk di bawah. Sepertinya beliau ini kangen sama kita sepertinya. Oke. Okay. Bagaimana kita mencari dalil yang mujma' alaih diantara kaum kufar, musyrikin dan kaum musliminnya dengan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, penciptaan. Lihat uh, malam dan siang siapa yang mengatur dan lihat binatang-binatang, binatang buas Siapa yang mengajarkan binatang buas itu untuk menyayangi merahmati anaknya? Kenapa nggak memakan anaknya? Kemudian siapa yang menyuruh kucing untuk jangan sampai memakan daun misalnya? Ya enggak. Akal siapa yang memberinya pengetahuan tentang itu terhadap kucing? Tapi ada yang memang kucing yang makan daun. Itu kucing tetangga saya. Oke. Okay. Wamin makhluqatihi dan nah, sekarang dari tadi ayatnya kemudian ke ayat-ayat yang lainnya yang di sini diklasifikasi sebagai makhluknya. Ya semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makhluk-makhluknya as-samawat as-sab' wal ardun as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang berjumlah berapa? Tujuh. Dan bumi-bumi yang berjumlah berapa? Tujuh. Ntar kita kita bahas. Ntar insya Allah kita bahas. Oh ya. Waman fihin dan man di sini berarti untuk orang uh, untuk yang berakal, makhluk hidup yang berakal. Hah? Man di sini untuk manusia, jin dan malaikat, ya. Kan? Karena nggak mungkin binatang masuk man di sini. Hah? Dan siapa yang ada di dalam itu semua, yaitu di asmawat asaba wal aradin wal aradun asaba Wa ma bainahuma dan apa yang ada di antaranya dari apapun angin ma di sini kan umum ma itu lafaz yang aslinya dikhususkan untuk uh, yang mati, benda mati atau benda atau makhluk hidup yang tidak berakal seperti binatang. Tapi ma juga bisa mencakup di dalamnya makhluk hidup yang berakal disertai dengan makhluk hidup yang tidak berakal dan juga benda mati. Di antara itu semua as-samawat as-samawat dan al-ardun al-ardun al-asaba' Itu diantaranya juga ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wal shams wal-qamaru. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud, janganlah kalian bersimpuh sebagai penghambaan terhadap matahari ataupun terhadap bulan. Wasjudu lillah dan bersujudlah kalian, bersimpuhlah kalian sebagai penghambaan terhadap siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah di sini? Allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yaitu yang menciptakan mereka semua, menciptakan ayat-ayat tersebut, al-lail, an-nahar, asy-syams wal qamar. Maka sujudlah kepada Allah. In kuntum jika kalian iyyahu ta'budun, padanyalah kalian menyembah diri. Itu di surat Al-A'raf Eh, di surat Fussilat ayat ke-37. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah ayat ini akan benar-benar kita akan bahas. Dan ingat pekan depan insyaallah ujian tengah semester insyaallah. Hmm. Kecuali antum yang baru ya, yang baru dimaafkan. Apalagi yang antum terlalu baru dimaafkan insyaallah. Walaupun belum lebaran saya maafkan. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha, wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi." ala lahul الخلق wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin." Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu Sesungguhnya Rob kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Asalnya ayat ini khitabnya untuk siapa? Untuk kaum musyrikin. Karena ketika itu kaum musyrikin mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur mereka, "Eh, sesungguhnya Rob kalian wahai kaum musyrikin adalah Allah Subhanahu wa taala." Namun al-ibratu bi umumil lafaz, la bi khususis sabab yaitu ibrah Ibroh dari suatu ayat jika bisa diumumkan maka ibrohnya untuk umum keumuman lafaz. Kum di sini asalnya khusus kepada kaum musyrikin, namun kemudian menjadi umum untuk orang-orang beriman sebagai ibroh bagi kita. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan as-samawat di sini jamak di sini. Kan asalnya mufradnya singularnya adalah sama dipluralkan menjadi samawat. Setelahnya ada al-ard. Di sini al-ard di sini adalah singular atau plural? Singular. Atau apa Indonesianya? Tunggal. Nah, samawat dan ard satu saja. Apa ibrohnya? Nanti insya Allah kita lihat. Fi sittati ayam dalam jangka waktu sitah ayam 6 hari kalau dalam artian di Al-Quran terjemahan mayoritasnya enam masa kita. Iya. Ya kan? Iya. Itu karena takwilnya nanti. Nanti insya Allah kita bahas. Thumma stawa 'alal arsh kemudian menuju ke atas arsh, menuju ke arsh Yugshil lailan nahara. Menutup lail dengan nahar. Yatlubuhu hafitha, yatlubuhu di sini artinya mengikutinya. Ya ini lail mengikuti nahar, nahar mengikuti lail, hafitha dengan cepat wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih dan syams dan juga qamar dan juga nujum stars di sini syams di sini ada satu ya al qamar di sini ada berapa satu an nujum ada berapa ay jamak plural musakhkharat tunduk bi amri dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala ala lahul khalqu wal amr antum cari uh, artinya ya, ala lahul wal amr ya tabarakallahu rabbul alamin maha suci Allah subhanahu wa taala rabb semesta alam kita buka sebentar dari tafsir ke tafsir uh, eh, jilid jilid ketiga cetakan Darul Hadis Surat Al-A'raf ayat ke-45 halaman ke-469 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dialah yang menciptakan alam ini dari samawat langit-langit dan buminya dan apa yang di antara keduanya itu dalam jangka waktu 6 ayam, 6 hari. Kita tafsir kita terjemahkan di terjemahan 6 masa. Insyaallah nanti akan kita bahas. Kama akhbaru dzalika fi ghairi ma fi ayatin minal Qur'an sebagaimana yang dia kabarkan di ayat selain ayat ini. Wasitatul ayam dan hari yang jumlahnya enam tersebut adalah Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Nah, berarti asal usul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Ahad awalnya itu di bahasa Arab kan? Dan itu sudah ada hadisnya. Hmm. Wa, kenapa dinamakan ya Ahad artinya apa? Satu. Ha? Berarti hari Ahad hari satu. Itu harusnya harusnya the first day of working ya kan? First day of work atau first works day ya. Hari kerja pertama. Ha? Tapi yang terjadi sekarang apa? Ini hari Ahad ini. Hah? Nah, Kemudian satu, dua bahasa Arabnya Ithnain, Senin. Jadi pasar habis itu kan. Pasar Senin. Bukanya bukan hari Senin doang, berarti ini talbis ini ada ada semacam talbis dalam lafaz. Kemudian habis Senin Selasa, tiga, tilua, eh, asulasa. Kemudian empat, Rabi' bukan Robi' Robi' artinya spring apa arti spring Indonesia nya? musim apa itu gugur ha? ah musim semi gitu ya semi benar benar musim semi semi sama gugur bedanya apa Hah? Beda kan? Ah, kalau fall itu sama dengan autumn kan? Ah, beda sama spring. Spring itu semi. Hmm. Fall autumn itu beda British sama American aja. Bukan Boyolali sama Solo kan. <laughs> nah, kemudian itu RBA hari Rabu. Kemudian Al-Khamis, 5. Kemudian Al-Jumu'ah, 6 bukan, tapi Al-Jumu'ah adalah hari berkumpul. Makanya Eid kita tiap minggu adalah Jumat. Harusnya weekend kita itu Jumat. Kapan-kapan kita nyantren weekend jadiin hari Jumat mudah-mudahan. Kalau misalnya pada libur tapi ternyata enggak kan. Nanti ada yang masuk. Nah, hari Jumat itu di sini tulis wafihi ijtama'al khalqu kulluhu. Di hari Jumat itu berkumpul semua makhluk. Wafihi fihi Adam alaihi salam. Pada hari itu Adam diciptakan pada hari Jumat. Ada tafsilannya, ada ada perinciannya di surat Fusilat nanti insya Allah. Eh, nah, jadi hari yang enam di sini kita namakan hari. Oke. Okay? Hari. Kalau terjemahan kita tuh masa, terjemahan Indonesia, terjemahan di Quran Quran Indonesia di surah Al-Araf ayat ke 54 ini. Kenapa disebut masa? Karena terjadi perbedaan pendapat. Apakah sitah ayam di sini, enam hari di sini itu mirip dengan hari apa durasinya itu mirip dengan durasi yang ada di pikiran kita sekarang seperti 24 jam atau satu hari ketika penciptaan itu tersebut itu durasinya satu hari seperti seribu tahun. Wallahu alam. Nggak dikabarkan secara sore, secara straight. Apakah yang ini apa yang itu? Wallahu alam. Oleh karena itu, yang Indonesia terjemahannya masa. Kenapa? Karena masa itu menunjukkan panjangnya durasi. Bukan hari. Kalau hari itu menunjukkan 24 jam. Jadi kita tidak menyalahkan itu dan tidak membenarkan secara mutlak. Karena zahirnya artinya hari. Ayam jamaah dari yaum. Yaum artinya hari. Namun ya mungkin saja hari tersebut berbeda dengan hari yang ada di kita sekarang. Karena emang alamnya sudah alamnya berbeda sebenarnya. Sekarang dari tadi Senin Selasa Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabat Apa arti Sabat Sabt artinya kotor, memotong. Artinya apa Allah Subhanahu wa taala selesai dari menciptakan semuanya karena Allah menciptakan berapa hari dikabarkan di sini ada enggak? Fisik tati ayam enam hari dari hari Ahad sampai hari Jumat. Sementara dalam seminggu tujuh hari. Berarti ini seminggu tujuh hari itu sebenarnya udah ada. Nah, Sabt itu Potong maksudnya tidak ada penciptaan. Maksudnya dikabarkan di sini tidak ada penciptaan. Ya. Sementara Yahudi mereka menganggap bahwasanya hari Sabtu itu adalah hari istirahatnya Tuhan. Oleh karena itu Sabtu dijadikan holiday. Ngerti kan? Ah, holidaynya Yahudi Sabtu. Sabat. Dan pada hari Sabtu juga atau disebabkan pelanggaran mereka di hari Sabtu juga mereka dimasak. Masak itu di diubah rupanya. Ya kan? Uh, sampai sekarang Sabtu disebutkan ada namanya Black Sabbath misalnya. Itu nama grup band sebenarnya, tapi <laughs> enggak nggak suka. Tapi itu uh, ada unsur keyahudiannya Black Sabbath. Ada unsur keyahudiannya. Ada Black Sabbath, ada Black Mass. Black September. Hah? Black September? Oh gitu. Black September. Ada ada abis September kan November November Rain gitu kan. Oke. Okay. Kemudian kau, kau kafir Kristen hari apa? Hari Minggu. Makanya disebut Minggu karena berasal dari Domingo. Bahasa Portugal ya. Domingo itu apa artinya? Cari aja artinya. Cari aja. Pokoknya ini ada unsur religius mereka. Unsur religiusitas mereka ada di hari Minggu. <clears throat> Pemujaan terhadap Tuhannya atau apa. Adapun sebenarnya Uh, kaum muslimin pada hari Jumat. Karena hari tersebut hari berkumpulnya kita semua di uh, sholat Jumat. Itu seharusnya yang dijadikan seharusnya ya dijadikan untuk hari libur. Tapi memang hari Jumat itu hari yang paling menyenangkan ya, karena besoknya libur biasanya. <laughs> Baik. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. <clears throat> Di sini hadis yang perinciannya antum ada Al-Qur'an e, coba buka surat Fusilat ayat 9 sampai 16 coba. Baik Al-Qur'an digital atau Al-Qur'an mushaf atau Al-Qur'an yang di otak antum atau Al-Qur'an versi antum jangan-jangan. Oh, saya enggak bawa, saya enggak bawa. kajian ini dua jam ya, nggak apa-apa. Uh, ada ya, silakan dibaca atau ada yang baca ayat ayat berapa ya sembilan sembilan coba hmm. bisa pinjam hmm. mohon maaf lahir batinnya bisa Oke, kita baca ayat 9.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 Antum Ridho? Oh, <laughs> keluar HP-nya <laughs> Oke okay. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. di sini diartikan, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam masa dua dalam dua masa? Kita hitung ya. Bumi diciptakan dalam dua masa. Itu kita lihat kan Bumi dua hari. Baik. Kemudian masih ayat 9 Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya Itulah Tuhan seluruh alam Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Ha, gunung. <clears throat> Kemudian dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam tempat masa. Pokoknya segalanya, mak gunung, makanan dan sebagainya. Ini empat hari. Berapa jadinya? Enam. Oke. Okay. Baik. ثم استوى إلى السماء wahia dukhon. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Ah. Di sini kita artikan asap atau gimana? Wallahu alam. Wallahu alam. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Ada apa? Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Di sini terpaksa di sini jangan dimaksudkan apa ya? Menentang. Bukan ya, bukan maksudnya adanya penentangan, bukan. Karena karena uh, yang di sini siapa? Yang dia yang diminta atau di, diperintahkan. Hmm, dua ini siapa? Keduanya ini siapa? Hah? Langit dan bumi. Apakah langit akan menentang? Gak ada. Kalau keterpaksaan itu, itu pasti ada sedikit penentangan dari yang diperintahkan.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 Jadi kita lihat dua dan empat hari bumi dan juga di ayat itu juga dikatakan eh, menciptakan langit di dalam dua hari tersebut ya. Hmm. Sekarang kita buka uh, Mustad Ahmad. Di Musnad Ahmad hadis ke 8341. Diriwayatkan oleh Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Ismail bin Umayyah, Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi' dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW suatu hari mengambil tanganku yaitu tangan Abu Hurairah. Kemudian beliau berkata, "Khalaqallahu turbata yaumas sabt." Khalaqallahu at-turbata yaumas sabt. Kita lihat Sabtu Turbah artinya adalah bumi ya. Ini perhatikan hadis ini. Wa khalaqal jibala fiha yaumal ahad. Dan dia menciptakan jibal, apa arti jibal? Gunung. Gunung, gunung gemunung maksudnya. Ya. Uh, hari Ahad. Kemudian gunung. Wa khalaqas syajara fiha yaumal itsnain. Dan dia menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Jangan dicatat dulu. Jangan dicatat ini. Siapa tahu salah. Oh. Senin, Senin. <laughs> Astagfirullah. Senin Senin menciptakan Senin. <laughs> Senin menciptakan pohon. Kemudian wa khalaqal makruha yaumatsulatsa. Makruh artinya apa? Makruh. Hal yang dibenci. Hal yang dibenci. Yang dibenci oleh olehnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tidak semua yang diciptakan itu adalah yang diridoinya. Karena ada yang namanya irodah syariah dan irodah kauniyah. Insya Allah kawan kapan kita pelajari itu. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Pada hari Rabu menciptakan apa cahaya nur ada di sini yang namanya nur ya mungkin diciptakannya hari Rabu gitu maksudnya ada yang namanya nur di sini kemudian tapi hada haddawaba ya malkomis dan berkembang biaklah binatang-binatang pada hari Kamis hmm, berkembang biak berkembang berkembang iya singkatan berkembang ya binatang baik sekarang jumatnya mana nah dikatakan wa khalaqa adama ba'dal asri yaumal jumu'ah dan Adam diciptakan setelah asar hari Jumat akhirul qalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ah. Akhir akhir dari makhluk di akhir jam dari jam-jam hari Jumat. Ba'dal asr ya kan? Sore berarti. Kalau dalam tarikh atau dalam kalender Islam hari itu dimulai sebenarnya dari habis maghrib walaupun terjadi perbedaan pendapat sih tapi uh, secara zuhir habis maghrib berarti sini akhir saah jam-jam terakhir dari jam hari Jumat berarti penghujung akhir dari hari Jumat berarti menjelang maghrib fima bainal asri ilal lail nah fima bainal asri ilal lail artinya antara asar menuju malam ini menunjukkan sebenarnya makna masa terhadap yaum dalam ayat-ayat dan terjemahan Al-Qur'an kita ini tepat tapi kurang tepat. Ya. Kita artikan hari aja. Begitu ya. Karena mirip dengan hari kita, ada al-asr ada, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid ke-14. Eh, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Ya'la dan Imam At-Tabari dalam tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari itu bukan berarti tarikh tersebut di dalamnya uh, semua yang dikabarkan oleh beliau adalah sahih. Tidak, tapi sebagian ada bagian dari kedustaan. Tapi bukan berarti Imam At-Tabari berdusta, bukan. Tapi karena memang beliau sekadar menuturkan aja dan beliau tidak menjazmkan atau melazimkan atau memastikan bahwasanya semua yang dikabarkan dalam kitab tarikhnya itu adalah sahih belum tentu beliau sendiri yang mengakui jadi beliau sama sekali tidak bermaksud berdusta kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al Baihaqi dalam kitab Al Asma wa Sifat baik uh, hadis ini sahih atau enggak riwayat Muslim karena Muslim menjadi sahih. Tetapi sebenarnya tidak. Hadis ini dhaif. Bahkan bukan hadis sebenarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab dalam Majmu' Al-Fatawa jilid ke-17, "Wa amal hadis alladhi rawahu Muslim fi qawlihi", adapun hadis Muslim ini yang diriwayatkan ini nih hadis ini juga diriwayatkan Muslim kan. Khalaqallahu turbata yawma sabt. Allah Subhanahu wa taala menciptakan turbah. Turbah itu turab, turab itu debu, maksudnya bumi. Pada hari Sabtu, fahuwa haditsun ma'lul. Maka hadis ini adalah hadis yang cacat. Qadaha fihi a'immatul ayat A'immatul hadits. Ah, para imam hadis telah menikam hadis ini, yaitu mencacatkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh uh, Imam Al Bukhari memiliki kitab At-Tarikh ada tiga ya. Uh, At-Tarikh Al Asghar, At-Tarikh Al Ausat dan At-Tarikh Al Kabir. Allah alam yang mananya. Itu semua imam, kitab tarikh artinya apa? Sejarah kan. Tapi yang dibahas apa? Perawi hadis semuanya. Semua yang dibahas perawi hadis bukan sejarah yang kita kenal. Perawi hadis, dia ini fikoh atau enggak, dia ini ditikam atau enggak gitu. Itu tarikh ala Imam Jarah wa Ta'lil. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, bahwasanya yang sahih hadis ini adalah hadis mauquf. Apa arti mauquf? Tersandar pada siapa? Sahabat atau tabi Hah? Sahabat atau tabi ya? Di sini beliau bilang mauquf. Sahabat atau tabi? Marfu' itu kepada siapa? Nabi ya. Mauquf itu kepada siapa? Sahabat. Kalau misalnya maktu atau maktu atau apa? Hah? Oke, okay, beliau yang penting di sini beliau mengatakan hadis ini mauquf terhadap Ka'ab al-Ahbar. Siapakah Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar adalah mantan ulama Yahudi di Yaman pada saat itu yang masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, beliau radhiyallahu an sebagian mengatakan beliau ini tabi'i, sebagian yang mengatakan beliau itu sahabat, tapi kemungkinan dia beliau ini tabi'i karena beliau masuk Islam di zaman khilafah Abi Bakar di zaman Khilafah Abu Bakar pastinya Nabi sudah, SAW sudah wafat. Ya kan? Berarti walaupun mungkin entah sebelumnya sudah pernah bertemu sama Nabi tapi kan bertemunya pada saat beliau pada saat beliau masih Yahudi. Namun ketika e, di masa khilafah Abu Bakar beliau masuk Islam. Nah, karena dulunya ulama Yahudi sebagaimana Abdullah bin Salam. Tapi Abdullah bin Salam itu masuk Islam ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah kan berarti beliau sahabat Abdullah bin Salam adapun yang ini Ka'ab al-Ahbar beliau seorang tokoh Yahudi pada saat itu dan ketika setelah masuk Islam sering menceritakan tentang Israeliyat apa arti Israeliyat? hikayat Israel <laughs> cerita-cerita yang bersebaran di kitab-kitab Samawiyah zaman sebelum Al-Quran dan tidak bisa dipastikan validitas kebenarannya karena sudah tercampur dengan berbagai perubahan-perubahan dari tangan-tangan dan lisan-lisan yang zalim. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini sekaligus beliau juga menuturkan kecacatan hadis ini dan Imam Al-Baihaqi sendiri Imam Al-Baihaqi salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah al hadis dan beliau uh, juga Eh, menyebutkan bahwasanya terjadi kesalahan periwayatan. Bahwasanya riwayat ini bukan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terhadap Nabi, melainkan terhadap Ka'ab al-Ahbar. Dan sebagian ulama hadis juga mengingkari Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis ini. Hmm, begitu. Antum cari riwayat Muslim kalau dalam Sahih Muslim nomor 2789. 2789 riwayat Muslim. Bahkan Imam Bukhari sendiri mengingkari hadis ini. Oke. Okay. Hadis ini telah di ditikam oleh banyak sekali ulama jarah wa ta'dil, ulama hadis mutaqaddimin. Di antaranya adalah Yahya bin Ma'in dan juga Imam Al-Bukhari dan sebagian yang lain lagi. Nah, adapun yang menganggapnya sebagai hadis sahih Imam Muslim, kemudian Abu Bakar Al-Anbari, kemudian Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi rahimahullah Imam Hanbali uh, wafat pada beliau uh, wafat kira-kira tahun 597 atau sekitar itu. Beliau uh, mengatakan hadis ini atau menetapkan hadis ini sahih. Berbeda dengan ulama-ulama yang lebih tinggi insya Allah daripada beliau seperti Al-Bukhari dan lainnya. Karena apa? Hadis ini sebenarnya bertentangan ya. Bertentangan. Hadis ini di dalamnya tidak ada penciptaan langit. Ya enggak? Ini nih bumi, gunung, pohon, makmum, cahaya, bukan beda. Semuanya nggak ada berkaitan dengan langit. Sedangkan langit itu bukan cahaya. Dari nas dari kemafhuman hadis ini sudah bisa diingkari. Dan dalam enam hari, ya enam hari sahih. Tapi kalau kita lihat tadi sabit artinya kotor, memotong kan? Dan kenapa kok nggak ahad yang dimulainya? Nah, oke. Okay. Dan telah tertetapkan bahwasanya akhir makhluk itu pada hari Jumat. Akhir makhluk pada hari Jumat. Di sini Jumat tadi dikatakan apa? Jumat. Diciptakan Adam pada akhir-akhir Jumat antara asar hingga lain. Nah, berarti di hadis ini Jumat ada penciptaan nggak? Ada kan? Paling akhir ada. Nah, di ayat jumlah penciptaan berapa hari? Enam hari. Kalau di sini ada penciptaan berarti totalnya tujuh hari. Ya enggak? Bertentangan. Ini tujuh hari, ayat mengatakan enam hari. Bertentangan. Enggak mungkin ayat kita, wow ini ayatnya salah enggak. Atau mansuh atau sebagainya, tidak bisa juga. Karena ini bukan hukum, <laughs> ini akidah yang telah ditetapkan sejak penciptaan. Nah, baik. Ini yang dinamakan oleh para ulama sebagai ilmu ilal al-hadis. Pernah dengar ilmu ilal? atau nggak pernah dengar insya Allah suatu saat 10 tahun lagi ya antum belajar ilmu ilal <laughs> karena itu ilmu paling sulit dalam ilmu hadis ilmu paling sulit tingkatan martabat tarekat hakikat makrifat yang paling tinggi itu ilmu hilal, ilmu hilal hadis itu kalau orang udah bisa udah memahaminya itu udah paling tingginya nah kalau ilmu ilal tuh gini, uh, eh, hadis itu secara zohir itu sahih. Tetapi ternyata setelah diperiksa, dicek lagi, itu ternyata ada kecacatan. Nah, mengeceknya nggak cuma ngeliat perawi ini, perawi ini, perawi ini, oh ini sikoh, sikoh, sikoh, sikoh dan sebagainya udah selesai. Nggak cuma itu, tetapi menjamak beragam jalur sanad hadis uh, menjamahnya misalnya dalam satu hadis ini misalnya hadis Muslim kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, Imam Abu Daud bisa saja memiliki tiga jalur. Kemudian Tirmizi bisa saja empat jalur. Nasai dan lain-lain. Ibnu Khuzaimah. Kemudian Al-Alikai, lain semua Al-Alikai masih terus ke bawah ya. Masih banyak lagi, bahkan bisa sampai ke satu hadis saja sampai bisa 100 jalur. Nah itu nanti diteliti. Kalau zaman dahulu nggak ada komputer, jadi cuma pakai ingatan, zakiroh, ingatan. Uh, sehingga hadis itu yang tadinya kelihatannya sehat, ketahuan cacatnya, baik dari segi ternyata ada keterputusan sanat atau ada kesalahan periwayatan seseorang uh, seorang perawi meriwayatkan dari ini salah apa gitu. Ternyata salah nama, terbalik atau semacamnya. Itu semua bisa diketahui oleh para ulama yang memang sudah ada sudah ahlinya. Atau ketercacatan dari segi idroj. Idroj itu ini dulu ini kan lagi Seperti memasukkan lafal perawi kepada lafaz hadis. itu Kalau kita yang lihatnya oh ini lafaz hadis semua karena bahasa Arab. <laughs> kita anggap semuanya bahasa Arab itu ngaji ya. Al-Qur'an semua. Kok yang bahasa Arab itu Al-Qur'an. Saya membaca kitab usul fikih di HP, dia yang pedagang. Wah, lagi baca Quran nih katanya. Padahal saya baca kitab, baca kitab usul fikih. Nah, di antara imam yang eh, Imam pertama kali yang uh, ahli dalam ilmu ilal itu adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj bagaimana saya baca di muqaddimah tahqiq kitab Syarah Ilal At-Tirmizi yang pertama kali menciptakan atau menemukan menginvent ilmu ini atau menjamak ilmu ini adalah Syu'bah bin al Hajjaj. Kalau kita kenal Syu'bah itu, Syu'bah. Kemudian di antara yang lainnya Kemudian adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan sahabatnya Ali Al-Madini. Kemudian datang setelah generasi berikutnya Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad itu segenerasi ya sebenarnya. Maksudnya di bawah Al-Bukhari sedikit karena Imam Ahmad itu se Imam Ahmad pernah berguru pada Imam Malik ya. Imam Malik wafat 179. Nah, Imam Malik di antara di antara muridnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Wafat 204 Hijriah. Nah, Imam Malik juga di antara muridnya Imam Ahmad. Wafat 241 Hijriah. Beda Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad berguru juga pada muridnya Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Jadi rantai ya. Imam Malik punya murid Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berguru pada Imam Syafi'i. Begitu. Kemudian Al-Bukhari di bawahnya. Imam Ahmad wafat 241, Imam Bukhari wafat 256. Empat tahun atau lima tahun setelahnya, tahun 261, wafatlah Imam Muslim. Jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari itu satu generasi. Tapi keilmuannya tentu lebih dipercaya Imam Bukhari gitu. Dan juga Imam An-Nasai dan Imam Ad-Darqutni yang uh, paham tentang ilal al-hadis. Nah, sekarang penciptaan tersebut <clears throat> kita lihat as-samawat dan juga al-ard. Ada as-samawat, langit-langit. Ada al-ard, bumi. Sekarang langit-langit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tadi coba lihat di para, di baris ketiga paragraf keempat as-samawat as-sab' ya kan? Langit tujuh. Benar nggak ada langit tujuh, tujuh langit? Ya benar karena ada di Al-Qur'an gimana? Bumi tujuh. Maksudnya ini apa nih? Apakah bumi itu berlapis tujuh? Di dalamnya ada tujuh tobakot, tujuh tingkatan, tingkatan doif, buat tikoh dan sebagainya. Atau Tujuh ini maksudnya ada tujuh planet atau model seperti bumi yang di dalamnya juga ada makhluk seperti antum. Ah, gimana ya? Asa alien nanti jadinya kan? Hmm, alien apa? Alien kerja shopping. Apa arti alien workshop itu apa? Hah? Apa arti alien workshop itu artinya apa? Apakah berkaitan dengan agama nggak itu? Hmm? Workshop. Kerja sambil shopping mungkin ya. Hai, kita bahas sekarang secara ilmiah insya Allah. Uh, eh, ini ada buku pintar sains sains dalam Al-Qur'an mengerti mukjizat ilmiah firman Allah. Ini ini bukunya nih. Ini harganya saya lupa ya. Kalau nggak salah 100 ribuan lebih. Ini kitab dan juga ada kitab juga yang semirip dengan itu Percetakannya sama, percetakan zaman ya. Oke. Okay. Ah ini juga cocok buat antum ini. Antum apa ini? Zaki. Zaki. Antum apa bidangnya? Ah, fisika. Bagus ini cocok nih. Tapi nggak boleh antum punya buku ini dari anak karena beli sendiri harusnya. Ya. Nggak bakal anak kasih. Jadi ini buku pintar sains dalam Al-Quran dan buku pintar sains dalam hadis. Kalau buku pintar sains dalam Al-Quran pengarangnya adalah Dr. Nadia Toyarah kalau buku Pintar Sains dalam hadis pengarangnya Profesor Dr. Zaulul Rabi An-Najjar. Zaulul An-Najjar biasa dikenalnya. Tapi sekarang kita bahas sedikit tentang penciptaan tujuh langit. Halaman 364. Penciptaan penciptaan tujuh langit. Apa yang dimaksudnya? Apakah memang benar ada yang namanya tujuh langit itu atau itu hanya majaz? dan tidak terbukti secara ilmiah. Di sini ditaburkan beberapa ayat diantaranya surat Al-Mulk dari ayat pertama sampai keempat tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan. nah tibaq artinya apa tibaq Jamaah dari tobako hmm. ibab jamak dari tobako alladzi khalaqas sab'a samawati yang menciptakan tujuh uh, langit nah ibab di sini me, mengibar, me, menuturkan tentang keadaan langit tersebut kondisi atau hal ihwal langit tersebut samawat tersebut disifati apa? Tibak. Berarti tobakot. Tobakot itu berarti kalau tobaqatul ruwat berarti tingkatan-tingkatan nah. Kalau kita mungkin kalau diartikan dalam Quran terjemahan berlapis. Nah, tujuh lapisan. <clears throat> Pertanyaannya ini terbukti nggak secara ilmiah sains? Gitu loh. Kita akan berhenti pada firmannya yang berbunyi atau bermakna yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Uh, saya bacakan insya Allah. Para pakar astronomi mengatakan bahwa lapisan pertama langit adalah lapisan udara yang paling bawah tempat hidup makhluk hidup, seperti burung-burung dan makhluk hidup lainnya. Itu yang pertama, lapisan udara paling pertama, paling bawah, paling dasar. Kalau disebut lapisan paling bawah berarti paling dasar. Dan paling dasar itu bahasa Arabnya apa? Dunia. Ya. Dunia artinya yang paling rendah Ingatkan dunia artinya yang paling rendah. Kalau dalam hadis Allah Subhanahu wa taala turun dengan kehendaknya turun, turun ilas sama adunya ya kan menuju langit yang terendah. Jadi di sini menunjukkan memang ada tabaqat lapisan atau tingkatan-tingkatan dan Allah Subhanahu wa taala ya kita nggak boleh membayangkan maksudnya mentakif itu nggak bisa turun ke langit yang terendah yang dimaksud di sini ya lapisan udara yang paling bawah tempat makhluk hidup seperti burung-burung dan makhluk hidup lainnya ini berarti lapisan terbawah ini masih mengcoveri kehidupan basyari dan hayawani ya kan kehidupan kita dan hewan lapisan ini terdiri atas beberapa lapis Kondisi udara di lapisan ini bisa berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lain, dari panas ke dingin, dari mendung ke hujan, dari angin semilir menjadi angin badai. Lokasinya pun bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari dataran rendah ke dataran tinggi. Lapisan ini pada mulanya berada hingga pada ketinggian tidak lebih dari 16 km. Nah, kalau misalnya dari, dari atas bumi kita 16 km ke atas. Lapisan kedua adalah lapisan yang di dalamnya terdapat molekul-molekul molekul-molekul gas sulfida. Gas-gas inilah yang berperan memecah awan dan mempermudah proses terjadinya hujan. Tanpa adanya gas gas sulfida ini tidak pernah tidak akan pernah terjadi hujan deras dan tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Berarti antar tobako, antar lapisan itu sebenarnya saling punya fungsi dan saling membantu dalam fungsinya. Pada lapisan kedua ini terdapat pula ozon yaitu gas yang mengandung konsentrasi O3 dan mampu menghisap sinar sinar ultraviolet yang mematikan sinar tersebut dipancarkan oleh matahari dan tidak diperbolehkan lapisan ozon untuk memasuki bumi kecuali sebagian kecil saja untuk membunuh kuman-kuman berbahaya yang terdapat pada makhluk hidup. Berarti benar gak? Seolah-olah sinar matahari itu sebenarnya telah terfilter. Ya. Andai kalau misalnya semua lapisan tersebut dihilangkan, oh apa jadinya? Iya. Oleh karena itu, berjemur di panas mentari merupakan hal yang bermanfaat dan menyehatkan. Namun, lapisan ozon telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banyaknya penjelajahan antariksa, peluncuran satelit-satelit, dan gas-gas buangan buatan manusia. Kanker kulit mulai menjalar dalam jumlah yang cukup besar di beberapa negara maju karena apa? Karena lapisan ozon di negara-negara itu kami kerusakan. Sekarang yang lapisan ketiga, lapisan yang menyerupai tungku nuklir yang sangat panas. Kalau bukan karena lapisan ini, niscaya asteroid dan meteoroid yang berjatuhan telah menghancurkan segala yang ada di bumi. Apa itu asteroid sih antum tahu? Asteroid itu apa? Asteroid dan meteorit semacam itu, bebatuan, bebatuan angkasa gitu. Ya. Allah alam. Akan tetapi lapisan ini melelehkan semua meteoroid, asteroid dan benda-benda angkasa yang melewatinya. Berarti ada seperti filter lagi kan? Jadi tiap tobakoh itu seperti memfilter apa yang ada di atasnya untuk tidak masuk ke dalamnya. Ketika benda-benda itu sampai di bumi, karena gravitasi bumi ia telah terbakar dan menjadi debu yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar. Masya Allah. Lapisan keempat, lebih tinggi lagi nih tobakohnya nih dari atmosfer. Ada lapisan yang bernama ionosfer, yaitu lapisan yang seluruh areanya terionisasi dengan ketinggian mencapai 80 km. Saya nggak tahu ini 80 km dari bumi atau 80 km dari lapisan sebelumnya Allah alam. Nggak tahu. Lapisan ini terkena radiasi matahari secara langsung terutama oleh sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet menyerang atom-atom oksigen dan nitrogen yang terdapat pada lapisan ini sehingga atom-atom itu kehilangan salah satu elektronnya dan menjadi terionisasi dan bermuatan listrik. Kemudian lapisan kelima eksosfer yang terletak di atas lapisan termosfer dan merupakan lapisan paling atas dari atmosfer pada sampai pada ketinggian yang tidak diketahui berarti maknanya belum belum terjelajah berarti wallahu alam oleh karena itu tidak ada batas yang jelas antara eksosfer dan luar angkasa wallahu alam yang ajaib di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-32. Silakan dibaca surat Al-Anbiya ayat ke-32 coba. Apa gimana ayatnya? Saya tidak apa Ini ayat ini meringkas semuanya. Apa maksudnya? Kegunaan semuanya. Ayat Anbiya ayat ke-32. Silakan baca. Pakai pakai bahasa Arab. فجعلنا السماء سقفا محفوظا pakai fa faja'alna apa wa wa ja'alna as-samaa'a saqfan kemudian وهم عن آياتها معرضون وجعلناها وجعلنا السماء سقفا محفوظا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وجعلنا dan kami telah menjadikan as-sama kalau as-sama kalau kita maknai sama itu apa lelangitan lelak langit langit-langit jadi sama itu sumu sumu itu ketinggian oleh karena itu salah satu madhab uh, eh, nahu entah itu bas, ba, ba, dari Basrah maaf dari Kufah mengatakan bahwasanya isim nama orang itu berasal dari kata sumu ketinggian nah sama itu artinya adalah ketinggian lawannya sama kan tinggian dunia apa dunia rendah. Makanya disebut sama disebut dunia. Tinggi paling rendah. Nah, sama di sini tertobakot, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna samaa'a." Kami telah menjadikan sama. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an." Dan kami telah menurunkan dari sama air. Yang diturunkan dari sama itu apa? Air. Makna sama yang di ayat yang barusan saya lafalkan dengan sama di surat Al-Anbiya itu apa, Mbak? Sama atau enggak? Hmm? Hmm? Sama turun darinya air dengan waja'alna samaa ha sakhfan mahfuzah sakhfan mahfuzah sama yang tadi wa anzalna minas sama dan kami telah turunkan dari sama air ya kan Coba antum antum pikirkan, air turun dari mana? Dari ya langit benar, tapi dari tingkatannya. Bukan tingkatannya, apa benda yang darinya lah air turun? Awan. Berarti sama yang di sini artinya apa? Awan. Sama yang di surat Al-Anbiya ke-32 ini artinya apa? Seluruh langit. Jadi sama yang yang di sini bukan artinya awan, melainkan langit keseluruhan. sama A dan kami menjadikan sama sebagai apa? Sahfa. Apa sah? itu? Atap. Hmm. Atap yang apa? Mahfudah. Hifz artinya hifz apa? Safe. Safe menyimpan. Safe pakai F aman. Yang diamankan. Nah dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang telah dipelihara, diamankan. Oh. Eh, yang telah dihafal, hafal berasal dari bahasa Arab ya, hafal, hafal, hafal. Terus kemudian wahum an ayatina mu'arudun dan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Ayat di sini Maksudnya apa ayat di sini? Ayat kauniyah atau ayat syariah? Kauniyah. Kauniyah. Nah, ayat kauniyah yang ada dalam sama tersebut apa aja? Wajah lain, lain, nahar syams komar, Ya kan? Berkaitan semua ini. Lain, nahar, syams, komar, Yang tadi kita pelajari, malam, siang, matahari, bulan dan nujum juga. Itu di surat yang tadi kan? Masya Allah. So, lihat sendiri. Antum lihat sendiri kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di ayat-ayat ini. Dikatakan <clears throat> sak mahmul atap yang terpelihara itu berarti dengan atap itu langit dipelihara. Ingat, dengan atap itu langit dipelihara. Wallahu alam ini takwilnya. Berarti langit terus kemudian ada atap. Wallahu alam ini takwilnya. Sebagian ilmuwan mengatakan sesungguhnya atmosfer bumi adalah benteng yang nyata. Ingat tadi atmosfer bumi berarti berada di lapisan-lapisan itu. Itu ibarat benteng yang nyata. Ia nyata terbukti secara apa? Secara sains. Ia kurang rapat tetapi sangat tebal. Hmm. Ia menyaring sinar matahari dan membakar meteor-meteor. Coba antum bayangkan zat apakah yang bisa membakar bebatuan? Misalnya batu kita timpuk, kemudian tiba-tiba dia terbakar dan hangus, hancur berdebu begitu saja. Ada nggak di bumi? Dan ada nggak manusia bisa menciptakan seperti itu dalam waktu singkat? Sehingga bisa melawan uh, musuh dan sebagainya. Ia melindungi dan memelihara kehidupan kita karena hanya meloloskan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk sampai di permukaan bumi. Antum bayangkan asteroid dan meteorit, mete meteoroid dari langit ke tobakot berapa yang aslinya tuh ingin menghujam bumi, kemudian tersaring oleh atmosfer atau suatu zat, kemudian ia menjadi halus dan akhirnya turun ke bumi sebagai debu-debu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa saja itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu asteroid dan meteorit. Meteorit. Kemudian sinar matahari, Hah? Allah saring melalui itu. Kemudian jadi apa? Bermanfaat buat manusia dan hewan dan tumbuhan. Hmm, gimana? Itu apa itu? Tadi ada dia disuruh istirahat sepertinya. Baik, itu ya. Ini kajian usul salah satu kajian apa ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah yang penting kita mendapatkan faedah yang sangat besar dari hal semacam ini. Itu langit tujuh. Hah? Sekarang bagaimana dengan al araldun al bumi yang tujuh? Apakah bumi yang tujuh ini adalah tobakot yang ada dalam satu bumi atau memang ada tujuh semacam bumi di tempat lain yang tidak kita ketahui dan makhluk-makhluknya. Ada hal tersebut juga tersirat di sini atau di yang satunya dan ada hal yang bisa kita kritisi lapisan-lapisan bumi. Menurut para pakar geologi, andai kata ketebalan lapisan teratas bumi ditambah beberapa kilometer lagi, maka semua oksigen yang tersedia sekarang pasti akan rusak. Sekarang. Nah, saya ulangi. Andai kata ketebalan lapisan teratas bumi ditambah beberapa kilometer lagi, maka semua oksigen yang tersedia sekarang pasti akan rusak. Antum cek surat Al-Mulk eh, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apa artinya itu? Farji'il basar hal tara min futur. Apa artinya itu? Ayat ke-3 dan ke-4 masalah. Tidaklah kamu ma'tarafi kholki Rohman? Tidaklah kamu melihat kecacatan di ciptaan Ar-Rahman. Enggak ada yaitu ketidakseimbangan. Farji'il basar. Maka ulangi sekali lagi, lihat sekali lagi, teliti lagi. Hal Taromin futur, apakah kamu melihat ada yang tidak seimbang dari itu? So, lihat. Allah menantang. Allah menantang ilmuwan dan seluruhnya seluruh manusia dan juga jin. Ditantang sama Allah. Cari hal yang bisa menjadikan Allah memiliki aib gitu, nggak ada. Dari ciptaannya nggak ada. Semuanya seimbang. Kalau misalnya kodok dan kodar, nah, takdir misalnya, khair dan syar. Ada kalau misalnya orang mau mengkritisi keburukan uh, yang ditakdirkan, kita lihat dari ayat ini hal tarumin futur Apakah ada kejadian-kejadian ini yang darinya menyebabkan bahwa saya Allah tersifati dengannya tidak seimbang dalam menciptakan, dalam menentukan? Karena di balik keburukan itu ada hikmahnya pasti ya. Nah, ini justru keseimbangan, kelembutan balik keburukannya. Kalau misalnya semuanya disamaratakan baik-baik semuanya, tidak ada yang namanya buruk. Karena suatu sifat itu diketahui dengan lawannya. Tidak akan ada satu sifat kecuali jika ada lawan dari sifat tersebut. Seperti putih itu nggak ada kalau ada hitam. Hah? Semacam itu. Sebagaimana ini juga lapisan teratas bumi kalau ditambah lagi itu akan rusak. Kita semua juga akan rusak. Oksigen itu karena uh, akan menjadi zat yang bisa membunuh kita. Juga andai kata hari ini 10 kali lipat lebih panjang dari biasanya kirakan hari satu hari apa? Misalnya 24 jam. Atau hari mungkin yang dimaksud di sini hari hari yang cerah, day. Berarti sekitar dari pagi sampai sore itu di kalikan 10 kali lipat dalam satu kali panjang sekali dari biasanya matahari pasti sudah membakar seluruh tumbuhan di muka bumi ini antum coba perhatikan atau atau khayal aja uh, matahari bersinar sampai ah, uh, 60 jam total 60 jam kebakar kita semua siapa yang telah membuat malam dan siang di bumi menjadi sehar sebagai kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Di samping fakta bahwa sebagian planet, sebagian planet ya, memiliki siang yang berkali-kali lipat lebih panjang dibandingkan siangnya kita di bumi ini. Sebagian planet juga memiliki bagian memiliki ihwal yang selalu malam. Ada juga yang bagian selalu siang nggak ada malam. Kemudian Profesor Dr. Hubbuddin dekan Fakultas Ilmu Fisika di Universitas Ain Syams, Kairo, mengatakan hingga detik ini ilmu pengetahuan belum dapat mengetahui, maksudnya sains belum dapat mengetahui apa yang dimaksud tujuh langit dan tujuh bumi. Mungkin mengetahui secara detail. Kita masih bisa memahaminya dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu di surat At-Tolak ayat ke-12 Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Tujuh tujuh. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Artinya ada enam bumi lain di luar bumi kita yang masing-masing memiliki langit yang menaunginya. Ini penafsiran dari Profesor Mansur dari Kairo. Dalil dia apa? Dalil beliau apa? Penafsiran ini diperkuat oleh sabda Rasulullah di sini hanya ditulis artinya, ya Allah Tuhan pemilik langit yang tujuh dan semua yang dinaunginya. Tuhan pemilik bumi yang tujuh dan semua yang didiaminya. Kemudian saya cari hadisnya. Ini hadis ternyata adalah salah satu doa safar. Hadis sahih. Ini Allahumma rabbas Allahumma rabbus samawati. Ini hadisnya. Dari dari matan tersebut bisa kita ketahui apakah beliau benar atau salah. Wallahu a'lam. Tapi beliau orang Arab, saya bukan. Harusnya beliau lebih paham. Allahumma Rabbus samawati. Ya Rabbus samawati as-sab' bahas Allahumma apa arti Allahumma? Ya Allah. Rabbus samawati. Rabb pencipta dan sebagainya. As-samawat. Langit-langit yang tujuh. Tadi kita udah tahu langit-langit yang tujuh kemungkinan secara sains dibuktikan itu ada tingkatan-tingkatan lapisan di langit. Wa ma dan apa yang apa kemarin zil ah kemarin hari Sabtu ya zil itu kemarin di di Bulughul marom zil artinya apa naungan seperti antum di pohon di bawah pohon eh, pohon itu sebagai zil antum naungan nah ya wahai Allah Rob eh, langit yang tujuh dan apa yang dia naungi nah ini nun mu'anats jamak mu'anats kembali ke as-samawat as Tuhan yang menciptakan langit tujuh dan apa yang langit tersebut naungi. Berarti apa yang di bawah langit tersebut seluruhnya. Dan wahai Rob yang menciptakan al-ardin tujuh bumi wama aqlalna. Dan apa yang aqlalna di sini maksudnya apa yang ada di padanya. Nah, sekarang tadi uh, di sini kalau misalnya dikatakan bahwasanya ada bumi lain yang seperti bumi kita itu berarti bisa aja kemungkinan makhluk lain juga seperti kita. Ya, itu penafsiran yang melazimkan karena kalau misalnya dikatakan ada bumi lain seperti bumi ini otomatis yang namanya earth bumi itu ada penghuninya dan penghuninya makhluk hidup seperti kita atau alien sebagaimana kata orang sebagian orang tapi kalau misalnya dilihat dari hadis yang barusan ini hadis yang diriwayatkan oleh di antara Imam Nasai dalam As-Sunan al Kubro, Ada sekitar tiga jalur atau empat jalur sana. Eh, coba di sini ma apa tadi ma untuk untuk apa? Yang berakal. dan tidak, tapi kualiban atau mayoritasnya ma untuk umum tidak berakal. Benda mati. Dan bisa masuk di dalamnya manusia karena di bawah langit semuanya. Wama di sini tidak ditulis man Hmm. Kalau misalnya dikatakan bahwa saya ada bumi-bumi lain misalnya, selain di sini, di sini nggak ditulis man, kenapa nggak ditulis man? Tapi tulis cuma ma aja. Berarti menunjukkan tidak ada kehidupan makhluk hidup seperti kita di sana. Mau yang lebih selamat, mau yang lebih selamat, kita tidak mengatakan ardiyin di sini berarti ada tujuh bumi beda-beda enggak. Tetapi apa? Melihat di ayat-ayat Rabbus samawati wal ard fi khalqis samawati wal ard. Ardnya berapa jumlahnya? Satu. Itu sering banget kan? Sedangkan samawat selalu dikaitkan dengan pluralis, plural, plural bentuk plural. Ini menunjukkan hakikatnya bumi itu cuma satu yang seperti ini. Nah, kemudian tujuh di sini ini apa? Berarti tujuh lapisan. Sebagaimana samawat juga lapisan. Tujuh lapisan bumi. Dan ternyata dan ternyata dia akhirnya beliau mengatakan pada zaman modern terungkaplah fakta ilmiah bahwa bumi mempunyai tujuh lapisan. Nah, pertama, atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti planet bumi. Kedua, hidrosfer, yaitu lapisan air yang berada di permukaan bumi dan meliputi perairan, tawar, dan asin. Ketiga, lapisan sial. Ini nggak tahu namanya sial di ini. Ini nggak tahu sial di Indonesia kan atau emang dari sana ya sial atau orang yang menemukannya namanya sial mungkin. Indonesia. <laughs> Lapisan ini tersusun dari silisium dan aluminium, dua unsur logam yang banyak terkandung di dalamnya. Ia disebut juga kerak bumi yang bersifat bebatuan. Ketebalannya mencapai 65 km di palung samudra. 60 km di Palung Samudra. Palung itu apa Palung? Hah? Paling dasarnya samudra. Hah? Apa? Paling dasarnya laut. Hmm. Kalau misalnya pak palung hati artinya apa? Paling jeronya hati ya. Isinya usus apa jeroan gitu kan. Kemudian dan 150 km di bawah benua ini berarti yang ketiga, tobakot ketiga dari bumi. Nah, lapisan sial ini di atas lapisan inilah kita hidup. Maksudnya manusia itu masih bisa dimungkinkan hidup di atasnya. Adapun di bawahnya lagi enggak, enggak ada. Empat, lapisan sima. Lapisan ini tersusun dari silisium dan magnesium. Ketebalannya mencapai 760 km atau dari kedalaman 120 km hingga 280 km di bawah permukaan bumi. Kelima, lapisan sima berfase besi. Keenam, inti cair bumi. Ketebalannya mencapai 2000 km dan tersusun oleh sejumlah materi seperti besi, nikel, disertai sedikit sulfur, fosfor, dan karbon. Kalau misalnya antum mau mencari besi banyak, bisa nih. Ketujuh dari <clears throat> enam tabaqat sebelumnya eh, inti padat bumi. Ketebalannya mencapai 2000 kilo, 2400 km dan tersusun atas materi yang sama seperti materi pada inti cair bumi yang tadi. Itu asamawat asada. Itu baru diketahui kapan? Apakah diketahui di zaman Abu Bakar siddiq atau zaman Imam Asyuti atau zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mengarang Tib An-Nabawi belum belum sampai baru ketika penemuan invention modern itu baru hal sih masih sebenarnya masih banyak nggak banyak yang belum Allah singkap oleh karena itu sebenarnya di sini juga dipesankan <clears throat> isyarkan bahwasanya ilmu dunia ini juga untuk membantu ilmu akhirat seperti fisika, kimia, ekonomi, kemudian hukum dan sebagainya. Itu semua ada pentingnya. Tapi hukum di sini uh, kalau hukum yang kita pelajari hukum apa? ya orang-orang misalnya lulusan fakultas syariah nggak mungkin bisa membahas apa di dalam bumi ngapain di dalam bumi bertapa nggak mungkin baik uh, oh tadi ada pertanyaan. Baik, uh, eh, UTS untuk antum uh, tidak pekan depan ya. Tapi pekan depannya lagi insya Allah karena yang paling pertama dulu kan antum meliburkan diri. Ya. Ya kan? Antum meliburkan diri kan waktu pertama itu kapan enggak masuk waktu itu? Yang ada nggak ada. yang ada enggak ada waktu itu? Yang Oh yang ngajar nggak ada ya. Oke kemudian bagaimana dengan tafsir dalam surat An-Naziat ayat 27 sampai 30 dalam ayat tersebut langit dahulu diciptakan kemudian bumi. <clears throat> bagaimana dengan fusilat yang menyatakan sebaiknya? Sebaliknya, bagaimana kita menyikapinya? Ini juga uh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama juga. Seperti dalam tafsir Ibnu Saya baca di mana ya? Iya, di sana ada perbedaan pendapat antara ulama tentang manakah yang <clears throat> manakah yang lebih dulu? Apakah langit dulu ataupun uh, uh, bumi dulu? Karena begini. <clears throat> di ayat ini summastawa 'alal 'arsy, ya kan? Kalau misalnya di ayat an nazir gimana sih bunyinya? wa tabaraka nasyitatun anu masa dari awal saya ayat ke berapa ini 27 sampai 30 coba gimana Antum asyadu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha wa akhraja duhaha di mana yang menunjukkan bahwasanya uh, bumi dulu lebih lebih dulu diciptakan? Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Fa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Coba ahon. Ya, hmm. Nah. Kalau misalnya dalam tafsirat sendiri itu uh, tidak diisyaratkan eh, bumi dulu yang diciptakan, tetapi eh dalam fusilat atau ini juga al-araf ya. Tapi dalam fusilat sebaliknya 23 ayat 27 sampai 30. Antum asyadu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya wa kemudian wal ardo dan setelah dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang dan setelah itu bumi dia hamparkan di sini menunjukkan langit dulu yang diciptakan kemudian bumi ya kan sekarang kita lihat fusilat ayat ke tadi berapa 9 sampai 12 Eh, sekitar halaman 400-an kalau nggak salah 447 mungkin ya mungkin coba mungkin atau enggak oh enggak mungkin salah Fusilat uh, surat ayat eh, halaman berapa? Oh, halaman 477. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ada billazi khalaqal arda fi yawmain. Di sini sebutkan al-ard, ya kan? Dan juga disebutkan di ayat ke-12 lalu diciptakannya tujuh langit dalam dua masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kalau misalnya kita jama antara ayat 9 dan ayat ke-12 lihat Ayat ke-9 menyatakan menciptakan bumi dalam dua hari. Ayat ke-12 menciptakan langit dalam dua hari juga. Sementara mana sisanya? Ayat ke-10. Ayat ke-10 empat hari. Sementara jumlah semuanya apa? enam hari. Berarti dalam dua hari itu langit dan bumi. Sebagian ulama mengatakan langit dulu, kemudian bumi sebagian mengatakan bumi dulu kemudian langit dan wallahu alam mungkin yang lebih wallahu alam wallahu alam baina baina sebagian mengatakan memang langit dulu kemudian menciptakan bumi dan setelah selesai kemudian istawa ala arsy wallahu alam perlu diteliti lagi jadi saya tidak bisa berucap lebih tapi saya membaca dari sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya ya bahwasanya terjadi perselisihan pendapat antara manakah yang lebih dulu sama samawat atau al-ard wallahu a'lam. Kemudian tidak berkaitan dengan materi. Hewan babi itu najis dan dalam tubuh babi terdapat cacing babi yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Dalam praktek biologi najiskah jika ada lalat yang hinggap dalam cacing babi lalu hinggap dalam pakaian kita? Di sini lalat asalnya itu tidak najis kan? Lalat asalnya tidak najis lalat asalnya tidak najis eh, namun dia hobi oleh karena itu dia haram untuk dimakan ya hewan yang tidak eh, berdarah mengalir la la damalahu sa'il itu tidak eh, asalnya tidak najis ketika menjadi mati wafat eh, mati dan juga Sebagiannya itu halal jika dia bukan hewan yang khobith. Khobith itu jijik menjijikan. Nah, di sini lalat termasuk hewan yang khobith. Khobith itu menjijikan namun tidak najis. Ingat, beda antara khobith dengan najis. Kalau najis itu sudah ditentukan apa-apa yang najis. Adapun khobith itu kadang sifatnya relatif kadang. Nah, Kadang bagi anak antum khobif misalnya, bagi antum anak tidak khobif. Nah, dalam praktek biologi najiskah jika ada lalat yang hinggap dalam cacing babi? Babi beserta babi isinya najis kan? Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan babi itu secara zat dari kulitnya dan sebagainya sudah najis. Adapun mazhab Maliki mengatakan babi secara zat tidak najis. Maksudnya luarnya tidak najis. Kalau jerawannya ya karena udah mati najis. Karena ulama Syafi'iyah memakai dan jumhur ulama bukan syafi'i aja, jumhur ulama mengatakan atau memakai metode kias dalam menajiskan babi. Kias terhadap apa? Terhadap 45 yu Anjing. 45 yu ya kan? Terhadap anjing, kalau Anjing itu secara zat najis ya kan? Nah, para ulama mengatakan jika anjing saja najis, apalagi babi yang justru jauh lebih khabith, lebih buruk daripada anjing ya kan? Karena kok anjing itu dia tidak sembarangan mandi. Adapun kalau babi itu mandi di sana, buang air, buang kotoran di sana, melakukan percintaan di sana dan sebagainya. Nah, itu babi secara zahir justru lebih buruk daripada anjing. Makanya para orang memikirkan seperti itu. Kalau misalnya lalat yang hinggap dalam zat babi, apakah kemudian lalat tersebut membawa sesuatu ke kita sebagai oleh-oleh atau apa? Apakah akan najis sebagai itu? Yang lebih zahir tidak. Lalat asalnya tidak najis apa yang dibawa itu jikalau najis, jikalau najis bagi mengatakan babi itu najis secara zahir tetap saja kenajisan yang dibawa oleh sang lalat itu kecil sekali. Sementara najis yang kecil itu seringkali maafkan. Jadi paham di sini urutannya? Itu jika jika yang menjadikan babi itu najis. Adapun jika babi itu secara zat ketika dia masih hidup tidak najis, maka tidak ada masalah sama sekali nggak usah diirin antum tendang mainin bola atau gimana juga nggak bakal berpengaruh terhadap penampilan antum nah bagaimana jika babi tersebut membangkai baik itu karena disembelih atau enggak tetap namanya bangkai karena haram maka otomatis dagingnya najis nah sekarang jika ternyata ada cacing di sana atau ah, bukan cacing aja dagingnya kemudian dikerubuti oleh lalat kemudian lalat tersebut kita panggil, kemudian datang, kemudian hinggap di hidung kita. Apakah itu sama saja dengan adanya najis di sini? Secara zahir tidak. Kecuali jika dia membawanya segepok. Nah, itu baru. Karena yang dibawa sedikit kan? Yang dibawa sedikit dan itu kemaafan. Kalau misalnya seseorang misalnya mengeluarkan madhi dan madhi itu uh, sepertujuh tetes misalnya. Atau kecil sekali ya Nah itu tidak dianggap dalam syariat. Yang dianggap adalah yang sudah menjadi tetesan. Wallahu a'lam. Oke, jadi mudah-mudahan uh, akhwat puas dengan jawaban saya. Wallahu a'lam. Selesai? Atau sudah capek antum? Da, da, da, ta'arud yang sama dan sumur bor bukan sama dan ini uh, bumi duluan Iya licik sekali saya Pakai kayak gini ya uh, Iya nanti nanti saya saya saya baca lagi nanti Kita udahin dulu aja karena ini Hampir hampir 2 jam Oke okay, kalau begitu uh, Kita sudahi dulu sampai sini Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik